Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani Wa azakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al mandum al-ha'iyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Kata beliau, "Famujarradul qawli bil lisan la yakfi." Halaman 188 bagian bawah itu ya. Maka semata-mata mengucapkan dengan lisan saja itu enggak cukup. Jadi keimanan ada tiga, tiga perkara yang paling penting kemudian dilengkapi dengan dua perkara. Totalnya lima perkara. Ucapan, keyakinan, perbuatan atau amalan bertambah dan berkurang. Kata beliau, semata-mata ucapan dengan lisan saja layak fi enggak cukup. Balillahu qala anhum bahkan Allah taala berkata tentang mereka idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun apabila datang kepadamu orang-orang munafik seraya mereka berkata kami bersaksi bahwasanya engkau itu adalah Rasulullah bayangkan orang munafik datang kepada Rasulullah mengatakan kamu adalah Rasulullah engkau adalah Rasulullah anda adalah Rasulullah Wallahu ya'lam innaka rasuluh. Padahal Allah Taala itu tahu. Allah Taala tahu bahwasanya engkau itu adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Taala menyaksikan bersaksi bahwasanya orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang dusta. Ucapan saja yang nah manis di lisannya, tapi amalannya tidak. Ittakhadhu aymanahum junnahan yakni sutra. Mereka pandai menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Jadi ini yang membuat sulit untuk ditandai. Berani bersumpah wallahi demi Allah. Bersumpah kalau mereka itu bersama kaum mukminin. Tapi hanya sekedar ucapan saja ini. Junnah itu sutra eh, sebagai penghalang atau sebagai tameng sumpah-sumpah mereka. Fasaddu an sabilillah padahal mereka menghalang-halangi dari jalan Allah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka adalah sejelek-jelek apa yang mereka lakukan perbuatan mereka, menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai bentengnya, sebagai penutup kesalahan mereka, penutup kejahatan mereka. Jadi enggak nampak. Allah musta'an. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Yang demikian itu dikarenakan mereka beriman kemudian mereka kufur. Amanu bi alsinatihim Summa kafaru biqulubihim. Mereka beriman dengan lisan-lisan mereka, kemudian mereka kufur dengan hati-hati mereka. Lisannya mengucapkan, tapi hatinya tidak. Ini hati-hati ya. Jangan sampai ada di benak-benak kita. Kita harus bisa menjaga tiga perkara tadi, ucapan, keyakinan, amalan. Nah, seperti itu. Fanutqu bil lisan la yakfi. Maka ucapan dengan lisan saja enggak cukup. Walau i'tarafal insanu, walaupun seseorang itu mengaku kami mengakui Allah Taala itu zat yang maha tunggal, tapi nyembah berhala, nyembah patung. Keyakinannya sudah benar. Amalannya itulah yang mencoreng. Paham ya? Nah, hatta walau qatala wa jahada ma'al muslimin. Bahkan kalaupun orang tersebut berjihad, berperang bersama kaum muslimin, walau shalla wa shom, walaupun dia salat dan puasa, la yakfi hadza enggak cukup ucapan saja hatta ya'taqida qalbi ma nataqa bihi lisanu sampai benar-benar dia meyakini dengan hatinya apa yang dia ucapkan jadi jangan sampai sekedar apa nah barakallahu fikum ucapan saja ucapan na'am tapi keyakinan harus sama nah bukan hanya apa ucapan saja orang-orang munafikin kan ucapan saja keyakinannya benci dengan orang-orang mukminin muslimin tapi ucapannya Allah. Eh, mereka membuat apa menjadikan tamengnya tadi apa? Sumpah. Jadi mereka berani bersumpah, wallahi demi Allah, kami ini bersama mukminin, bersama muslimin. Itu ucapan saja. Prakteknya mereka bersama orang-orang apa? kufar. Buktinya ketika perang eh, peperangan yang beberapa kali Rasulullah lakukan peperangan orang-orang munafikin ikut berangkat, tapi sampai tengah perjalanan pulang lagi, bayangkan. Nah, barakallahu fikum, otomatis kan membantu apa? secara tidak langsung membantu orang kafir gitu loh ya. Allah musta'an. Nah, seperti itu keadaannya. Kita lihat di sini. Kata beliau wa kadzalika laisal imanu kama taqulu murji'atul fuqaha. Ingat-ingat kemarin sudah kami singgung. Seperti itu pula tidaklah keimanan itu sebagaimana yang diucapkan oleh murji'atul fuqaha. Ingat-ingat kalau akan mendengar tulisan atau mendengar suara atau membaca artikel murji'atul fuqaha, itu murji'ahnya Abu Hanifah dan teman-temannya. Paham ya? Nah, Murjatul fuqaha, fuqaha itu kan kembali ke ahli fikih. Yang dimaksud itu adalah apa? Madhabnya Abu Hanifah dan juga pengikutnya. Paham maksudnya? Dikenal Murjatul fuqaha. al Iman huwa qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb katanya. Iman itu adalah diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Sudah bagus sama situ. Tapi jelek sekali, amalan enggak dimasukkan itu loh. Paham belum? Jadi kata mereka yang Murji'atul Fuqaha mengatakan iman itu diucapkan dengan lisan diyakini dengan hati. Li'annahu law kana kadzalik lama lama namli eh, barakallahu fikum lama sara lil awam wa nawahi faidah. Perhatian baik-baik ini. Kata beliau, dikarenakan kalau seandainya iman itu hanya ucapan dan keyakinan saja, niscaya perintah-perintah dan larangan itu enggak ada faedahnya. Kenapa enggak ada faedahnya? Enggak diamalkan. Paham belum? Jadi orang beriman cukup diucapkan, diyakini. Amalan enggak masuk. Jadi ada bedanya enggak perintah larangan? Enggak ada faedahnya. Kenapa? Karena amalan enggak dihitung gitu loh. Allah musta'an. Kenapa kalau enggak ada faedahnya? Karena perintah itu untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan. Nah, mengerjakan meninggalkan perbuatan bukan perbuatan, amalan bukan amalan. Mahum insyaallah. Allah musta'an. Kita lihat lagi. Yakfi anna al-insan ya'taqidu bi qalbihi wa yantiqu bi lisanihi. Cukup Seseorang itu cukup beriman dengan apa? Meyakini dengan hatinya dan mengucapkan lisannya. Walau lam yusalli wa lam yasum. Masya Allah. Allah musta'an. Walaupun gak sholat, gak puasa. Bayangkan, gak sholat, gak puasa imannya sempurna. Allah musta'an. hadha madhabun batilun bila syak. Ini adalah pendapat yang batil tanpa diragukan lagi. Paham maksudnya ya? Murji'atul fuqaha, pengikutnya siapa tadi? Abu Hanifah Paham ya? Dikenal dengan Murji'atul Fuqaha. Naam. Mahum insyaallah? Ayo naam. Kita lihat lagi. Li'annahu yu'attilul a'mal kullaha. Karena apa? Karena Murji'atul Fuqaha itu berpendapat apa? Menghilangkan amalan secara total gitu loh. Wallahu jalla wa qarana al-amal bil iman fi katsirin al-ayat. Sedangkan Allah taala telah menggabungkan menggandengkan, menggabungkan amalan dengan keimanan pada berbagai ayat yang sangat banyak. Antum perhatikan baik-baik dalam Al-Qur'an, dalam ayat seringnya apa? Amanu wa amin salihat. Ya enggak? Nam, illa alladhina amanu wa amin salihat. orang yang beriman dan beramal saleh. Amalan digabungkan dengan apa? Keimanan. Ya kita lihat. Amanu wa amin salihat. Mereka adalah orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Digabungkan atau tidak? Digabungkan. Walam yakul amanu. Allah Taala tidak mengatakan amanu, beriman saja. Fahasib. Aw amil salihat atau mengatakan orang-orang yang beramal salihat, tidak. Fala budda minal isnain ma'an. Pasti seringnya itu dan pasti digabung. Eh, dua perkara digabung bersamaan, yaitu iman dan amalan saleh. Kenapa? Karena iman tidak akan sempurna kecuali dengan amalan saleh. Seperti itu. Ikhwan fillah azza wa jalla berikutnya kata beliau Falayakfil amalu biduni iman, maka enggak cukup amalan tanpa nan iman. Walayakfil iman biduni amal. Begitu pula sebaliknya. Iman tanpa amalan juga tidak cukup. Naam. Fal iman wal amal salih qarinan. masyaallah bagus sekali ya. Iman dan amal kata beliau, iman dan amalan soleh itu adalah dua perkara yang senantiasa beriringan. Nah, korinan dua perantara yang dua perkara yang senantiasa beriringan bersahabat. Terus itu iman amalan soleh. Wahada fi katsirin min ayat dan hal seperti ini disebutkan pada ayat yang sangat banyak. Wa mimma yadullu ala anna al-iman qawlan bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalan bil jawarih dan termasuk dalil yang menunjukkan iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Hadisul Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya Rasulullah bersabda al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki sekitar berapa? Sekitar kurang kurang lebihnya 70. Nah, barakallahu fikum sekian cabang memiliki sekitar 70 sekian cabang. Allah cabang keimanan yang paling tinggi perhatikan baik-baik sisi pendalilannya. Qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Amalan bukan? Amalan bukan? Amalan lisan. Kaul, ucapan la ilaha illallah. Ini sudah pertama sudah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq dan yang paling rendahnya apa? Menyingkirkan, menghilangkan Enam rintangan gangguan dari jalan. Amalan lagi bukan? Amalan antum menyingkirkan duri eh, dari tengah jalan misalkan. Batu besar antum singkirkan. Amalan bukan? Amalan. Kemudian yang hati wal haya'u syu'batun iman. Dan rasa malu itu merupakan cabang daripada keimanan. Rasa malu di mana tempatnya? Di hati. Amalan juga. Di sini disebutkan amalan lisan, eh, kemudian amalan anggota badan, amalan hati. Amalan semuanya, ya enggak? Jadi seperti itu keimanan. Na'am barakallahu fikum tidak cukup hanya diucapkan saja, tidak cukup hanya diyakini saja, tapi harus tiga perkara tadi itu. Qaulun wa i'tiqadun wa 'amalun. Fa qaulu la ilaha illallah hadza qaulun lisan. Ucapan la ilaha illallah adalah ucapan dengan lisan. Wal haya'u syu'batun min iman. Dan rasa malu merupakan cabang dari keimanan hadza min a'malil qalb. Hadza min a'malil qalb ini termasuk amalan hati. Wa imatatul ada al tariq dan menghilangkan rintangan gangguan dari jalan, hada min a'mal jawarih. Ini termasuk apa? Amalan anggota badan. Semuanya amalan bukan? Amalan. Enggak cukup iman itu hanya diyakini saja. Enggak cukup iman itu harus hanya diucapkan saja. Amalan ini bayangkan ini. Satu hadis langsung mewakili semuanya. Menunjukkan iman itu ternyata cabangnya kurang lebihnya 70 sekian cabang, intinya amalan. Ya enggak? Intinya amalan, amalan lisan, amalan hati, amalan anggota badan. Fadala ala anna iman qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Maka hadis ini menunjukkan bahwasan iman itu ucapan, keyakinan dan amalan. Wa amma kaunuhu yazidu bit ta'ah fa hadha sarihun fil Qur'an. Adapun keimanan itu bertambah dengan ketaatan, inilah yang terang-terangan dalam Al-Qur'an. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Masyaallah. Hanya saja orang-orang yang beriman, mereka itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, bergetar hati mereka. Bergetar, merasa takut hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu apabila dibacakan ayat-ayat Allah di hadapan mereka zadatum imanan ini Zadatum imanan. Iman mereka semakin bertambah. Syahidnya itu syahidnya. Jadi iman seorang itu bertambah atau tidak? Bertambah dengan ketaatan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Alladzina yuqimunas salata. Nah, ini banyakkan amalan ini. Yaitu orang-orang yang, yang mereka menegakkan salat, amalan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka lah orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Amalan lagi. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Bayangkan tidak terlepas dari amalan. Faja'al salata wal infaqa minal iman. Maka Allah Taala menjadikan amalan salat dan infak merupakan bagian dari keimanan. Wa hadhihi a'malul Sedangkan salat, infak itu masuk amalan anggota badan. Antum berinfak menggunakan anggota badan atau enggak? Menggunakan tangan. Sedekah, infak memberikan itu Salat menggunakan anggota badan atau enggak? Naam, mulai dari takbiratul ihram Allahu akbar hingga salam, eh? menggunakan anggota badan atau tidak? Naam, amal jawarih. Wa dzikrullah ada qaulul lisan. Zikir eh? itu juga ucapan lah pak. Dengan lisan orang berzikir enggak ada diam aja gini. Antum ngapain diam aja? Nah, zikir. Lah mana zikirnya dalam hati ini batil ini. Ucapan yang batil itu ya. Yang namanya zikir itu kemarin bagaimana kaidahnya? Az-zikru Mahaluhu fil lisan wan niyatu mahalluha fil qalb. Itu kaidahnya. Ingat baik-baik, zikir itu tempatnya di lisan. Sedangkan niat tempatnya di mana? Hati. Jadi niat itu enggak perlu dilafadzkan nawaitu eh? nah barakallahu fikum sauma ghadin misalkan enggak perlu. Paham ya? seperti orang-orang awam menjual dari ilmu seperti itu. Ya, setelah salat tarawih, nah nanti baca apa gitu, setelah itu baru baca niat bersama-sama. Itu enggak ada dalilnya. Tapi kalau zikir kata beliau qaulun bilisan, ucapan yang lisan. Ya, orang zikir itu diucapkan itu loh ya. Dan nah, digerakkan mulutnya. Nah, zadathum imana. Semakin bertambah keimanan mereka, Wah huwa dalilun ala anna iman yazid. Ini adalah dalil bahwasanya keimanan itu bertambah. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman, "Wa idza ma suratun faminhum may yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana?" Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan dan apabila telah diturunkan satu surat Paham ya? Maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan surat tersebut? Adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana. Iman mereka justru semakin bertambah. Wa ta'ala, wa yazdadul ladzina amanu imana. Dan orang-orang yang beriman semakin bertambah keimanannya. Padahal ala annal imana yazidu wa yaqwa fit ini menunjukkan bahwasanya keimanan bertambah dan menguat dengan ketaatan. Ini sepakan soalnya ya, jadi keimanan bisa bertambah, bisa berkurang enggak? Bisa berkurang. Kita lihat. Wa kadzalika yanqusul iman bil ma'asi. Seperti itu pula keimanan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Bidalil hadis dengan dalil hadis yang sudah antum hafal bersama ya, hadisnya siapa itu? Hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Tingkatannya tiga itu. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Ini paling kuat ini. Mengingkari kemungkaran dengan tangannya langsung itu paling kuat. Kalau enggak mampu bagaimana? Fa in lam yastati' namun jika dia tidak mampu, fabilisani dengan lisannya. Tingkatan yang kedua, turun. Paham ya? Nah, Pak Ilham yastati' kalau enggak mampu dengan tangan, enggak mampu dengan lisan yang ketiga, fa biqalbih mengingkari dengan hatinya. Hatinya mengingkari. Dia mau bicara enggak mampu dia. Paham ya? Tapi hatinya mengingkari. Ini juga termasuk pengingkarannya. Apa kata Rasulullah SAW? Wadalika dzalika at'aful iman. Pengingkaran dengan hati tersebut merupakan selemah-lemahnya keimanan. Berarti menunjukkan iman itu naik dan turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Naam. Fadalla ala annal iman yad'uf. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan seorang hamba itu melemah. Falladzi la yunkirul munkar la bi yadihi wa bi lisanihi hadza dha'iful iman. Maka barang siapa yang tidak mengingkari kemungkaran, tidak dengan tangannya, tidak pula dengan lisannya, maka ini merupakan apa? lemahnya keimanan. Walladzi la yunkiru la bi yadihi wa bi lisanihi bi qalbihi. Hati-hati ini ya, yang tingkatan yang paling parah ini Adapun orang yang tidak mengingkari kemungkaran, tidak dengan tangannya, tidak pula dengan lisannya, tidak pula dengan hatinya, hada laisa imanun aslan. Yang seperti ini modelnya orang tersebut tidak memiliki benih keimanan secara total. Berbahaya. Orang kafir kan? Allah musta'an. Orang hatta orang awam saja, orang awam, orang muslim orang awam itu, kalau yang namanya kemungkaran itu, kalaupun dia nggak mampu, dia mengingkari gitu loh ya Wah ini mungkar ini, pencurian haram, perzinahan haram. Kalau dia enggak ngingkari sama sekali, itu dikhawatirkan apa tercabut benih-benih keimanan tadi itu. Allah musta'an. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa laysa wara'a dzalik minal iman habbatu khardal." Dan tidak ada lagi di bawah itu, maksudnya bagaimana? Di bawah pengingkaran dengan hati itu, kalau dia enggak ngingkar lagi dengan hati, tidak ada di balik itu semuanya, tidak ada di bawah pengingkaran dengan hati itu lagi apa? Keimanan sedikit pun walaupun sekecil apa? biji sawi enggak ada. Allah musta'an tiadakan. Kama fil hadis, "Innallaha yukhriju minan nar man kana fi qalbihi adna adna mithqali habbah min khardal min iman." Sesungguhnya Allah taala akan mengeluarkan dari api neraka. Bayangkan sudah masuk penduduk neraka dikeluarkan oleh Allah taala itu orang yang di dalam hatinya masih ada apa? Sekecil sekecil apapun. Nah, barakallahu fikum daripada apa? Sekecil daripada sekecil apa? Lebih kecil daripada biji-bijian pun. Nah, barakallahu fikum dari keimanan itu Allah Taala masih mengeluarkan. Kalau dia memiliki apa? Nah, barakallahu fikum keimanan walaupun sekecil apapun. Nah, seperti itu. Hada dalilun ala anna al-iman yad'uf wa yakunu biqadri wazni habbatil khardal. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu melemah Hingga apa? Saking melemahnya keimanan tersebut sampai ukurannya apa? Ukurannya setimbang biji sawi. Kecil sekali. awad adna min dzalik atau lebih kecil dari daripada itu. Yang penting keimanan ada. Itu masih selamat. Tapi kalau tidak punya keimanan sama sekali wal nah wafiq Naam. wafiq fi ta'ala dan Allah Ta'ala juga berfirman, hum lil kufri yauma idzin akrabu minhum lil iman. Mereka terhadap kekufuran lebih dekat daripada keimanan. Dalilun ala anil iman yad'uf hatta yasila ila an yakruba sahibu minal kufur Allah musta'an. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu berkurang, melemah. Hingga apa? Hingga sampai keimanan tersebut mendekati apa? Pemiliknya mendekati terhadap kekufuran. Bayangkan itu. Nah, karena keimanan yang sangat tipis dan kecil tadi itu. Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada hari tersebut terhadap kekufuran itu lebih dekat daripada keimanannya. Fahada dalilun ala naqsil iman. Ini dalil yang menunjukkan berkurangnya keimanan. Wal murji'atu yakulun. Sedangkan orang-orang murji'ah mereka mengatakan al-imanu la yazid wa la yanqus katanya. Iman itu enggak bertambah enggak berkurang. Li'anna al-iman bil qalb. Dikarenakan keimanan itu dengan hati, bayangkannya. Huwa syai'un wahid. Menurut orang murji'ah, keimanan itu yang ada di dalam hati. Sesuatu yang satu. Yang namanya sesuatu yang satu itu nggak akan berkurang, nggak akan bertambah gitu loh katanya. Wan nasu la yatafaddalu iman. Manusia menurut mereka, manusia itu tidak bertingkat-tingkat dalam masalah keimanan. Fa imanu Abi Bakar mitul iman afsakun nas. Allah musta'an. Menurut orang-orang Murji'ah maka imannya Abu Bakar Abu Bakar Siddiq, sahabiyul jalil. Imannya Abu Bakar itu seperti imannya orang yang paling fasik. Bayangkan itu, orang yang paling fasik, paling jahat yang paling jahat, paling fasiknya itu imannya sama dengan imannya Abu Bakar. Kenapa kok sama? Karena menurut mereka itu iman itu sesuatu yang satu itu loh, enggak bertambah enggak berkurang. Yang sama berarti kan? Allah musta'an. Wa hadza kalamun batilun ini ucapan yang batil balil imannya yatafadhal bahkan iman itu yang benar adalah bertingkat-tingkat. Wa ba'dul mu'minin aqwa imanan al akhar dan sebagian orang-orang mukmin lebih kuat imannya dibanding yang lainnya. Qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya sudah sering antum lewati eh, dan mungkin di antara antum sudah menghafalnya al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun masyaallah orang mukmin yang kuat imannya bukan kuat badannya ya kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai Allah taala dibanding orang mukmin yang lemah tapi wa fi kullin tapi masing-masing punya kebaikan. Kenapa punya kebaikan? Karena masih beriman. Yang lemah pun juga punya keimanan, yang kuat juga punya keimanan, tapi yang kuat tadi imannya itu lebih apa? Lebih baik dan lebih Allah Taala cintai. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya kekuatan di sini bukan dinilai dari kekuatan badannya. Sit up Masya Allah Push up gak usah sudah Lari maraton paling cepat sudah Tapi kalau untuk hadiri masjid sholat jamaah misalkan berat kakinya dilangkahkan padahal jarak antara masjid dengan rumahnya berapa? 2 meter setengah paham ya? menunjukkan apa lemahnya keimanannya jadi bukan karena apa? badannya kuat tadi bukan orang yang beriman yang kuat itu bukan kuat badannya tapi kuat keimanannya sehingga walaupun badannya kurus pun karena keimanannya kuat terdorong untuk mendatangi masjid dan juga berjamaah di situ bayangkan itu tapi kalau badannya kekar eh, pendek kekar misalkan Nah, barakallahu fikum tapi apa? Keimanannya lemah, imannya lemah. Tadi itu dua setengah meter nggak kuat untuk melangkahkan kakinya. Bayangkan itu. Menunjukkan bahasanya apa? Yang diinginkan dari kekuatan iman di sini bukan apa? Kekuatan badan, kekuatan iman hati seorang tersebut. Nah, kuatun fil iman wa kuatun fil badan wa kuatun bil fi'il. Bayangkan bahkan tiga ini. Nah, tapi kalau cuma badan saja kan nggak perlu. Dalam artian nggak bisa di dikatakan apa? Mendukung. Kita lihat kekuatan imannya, kekuatan badannya, dan kekuatan untuk berbuat. Tiga perkara ini yang dimaksud di sini ya. Cuman yang paling untuk nah barakallahu fikum nah menggerakkan adalah kekuatan iman tadi itu. Yang paling itu adalah kekuatan iman. Badan menyertai perbuatan nggak diragukan lagi. Tapi kalau semata-mata hanya kekuatan badan saja, imannya nggak ada, itu nggak bisa. Fal iman yazidu wa yanqus bila syak maka keimanan bertambah dan berkurang tanpa diragukan lagi. Fal ma'asi tanqusul iman wa ta'atu tazidu bil iman. Maka perbuatan-perbuatan kemaksiatan mengurangi keimanan dan perbuatan ketaatan menambah keimanan. Hada huwa ta'riful iman 'inda ahli sunnati wal jamaah. Inilah definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sudah, itu dihafal itu. Definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Qaulun Nadim rahimahullah innamal imanu qaulun ya'ni bilisan. Iman itu adalah ucapan dengan apa? Lisan. Wa niyatun ya'ni i'tiqadun qalb. Niat itu maksudnya adalah keyakinan dengan hati. Karena niat tempatnya di mana? Di hati. Jadi antum nggak perlu ketika mau sholat, mau puasa, mau zakat, antum apa? melafalkan niat nggak perlu. Niat itu adalah sesuatu yang dalam hati. Antum mau makan, mau minum, mau sholat, mau puasa, ada niatan enggak? Sudah ada niatan. Enggak perlu dilafalkan lagi. Naam. Dan lihat lagi. Qaulu wa fi'lun wa huwa amalun bil arkan. fil perbuatan maksudnya amalan dengan anggota badan. Al imanu qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Iman itu adalah ucapan, keyakinan dan amalan. Hadza ma yadullu alaihi qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam kama fi hadis syu'abil iman wa ghairihi min ahadits. Ini adalah yang ditunjukkan oleh ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tertantum dalam hadis mengenai cabang-cabang keimanan dan juga yang lainnya dari hadis-hadis yang ada. Qauluhu wa yaqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmi wa fil terkadang keimanan seorang itu turun secara drastis dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan dan terkadang pula tumbuh keimanan tersebut ditimbangan dengan sebab apa ketaatan Hada raddun 'alal murji'ah alladziina yaqulun ini bantahan terhadap orang-orang murji'ah yang mereka mengatakan al-imanu la yazidu wa la musta'an. Yang mereka mengatakan iman itu enggak bertambah enggak berkurang, stabil. Wa innama huwa syai'un wahid. Iman itu adalah sesuatu yang satu katanya. Wa ahluhu fi Asmi sawa. Dan pemilik keimanan pada hukum asalnya sama. Abu Bakar, Umar, Rusman, Ali dengan kita sama imannya. Kenapa Pak sama? Karena iman itu sesuatu yang satu, betul. Gitu gak bertambah, gak berkurang. Jadi gak ada bedanya. Padahal yang sahih tadi keimanan seorang hamba berbeda-beda atau sama? Berbeda-beda, ada yang naik, ada yang turun. Nah, itu yang penting. Wahada kaulan batil, ini adalah ucapan yang batil. Balil imanu yazidu bit ta'at wa kusul ma'asi. Wa kusul bil ma'asi, bahkan keimanan itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ikhwani fi din azdani wasakumullah wa hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Jadi kesimpulannya untuk mengenai pengertian juga definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah sudah kami sebutkan bahwasanya iman enam apa itu iman? Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Stabil enggak? Stabil? Apa? Stabil atau bisa bertambah berkurang? Bertambah dengan Ya benar, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Ketaatan. Berkurang dengan kemaksiatan. Itu apa lagi ya? Definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Karena untuk menyelisih pendapat murjiah dan juga khawarij atau yang semisalnya. Naam. Kita ambil sedikit mukadimah untuk yang berikutnya barakallahu fikum. Pembahasan mengenai Takdimu qaulillahi wa qaulir rasulih ala kulli qaulin. Ini bagus sekali pembahasannya. Yaitu mendahulukan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya dibanding segala ucapan yang lainnya. Jadi kalau berseberangan antara ucapan Allah dan Rasulnya dengan ucapan atasan kita, bos kita misalkan, atau dengan orang lain, wajib untuk kita mengedepankan ucapan Allah dan Rasulnya. Ya kan? Termasuk salah satu daripada tiga perkara yang orang itu bisa mendapatkan manisnya keimanan Ya enggak? Kan? Di antaranya apa di antaranya? Nah, barakallahu fikum. Apa di antaranya? Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Tiga perkara yang apabila seorang ada pada salah satu tiga perkara tersebut dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Di antaranya apa? Hah? An Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Bayangkan. Atasannya bilang, kalau mulai besok kamu tidak cukur jenggotnya, tidak dipangkas jenggotnya, tak petat Siap, kami lebih baik dipecat. Berarti dia lebih mengedepankan apa? Perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia, oh jangan pak, kami siap untuk mencukurnya. Berarti dia apa? Lebih mengedepankan perintah atasannya daripada atasan-atasannya. Karena atapan-atapannya siapa? Allah dan Rasulnya. Iya enggak? Nah, barakallahu fikum Rasulullah panutannya. Allah Ta'ala adalah Rabbnya. Paham ya? Jadi atasan dari segala sesuatu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum yang maha tinggi. Oleh karena itu, Nah, termasuk salah satu ciri seseorang mendapatkan manisnya keimanan apa tadi? Manisnya iman tadi, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Oleh karena itu sampai-sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih apa kata beliau? Laqad dhalla man taraka haditsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ucapan orang setelahnya. Jadi kalau kita melihat ucapan orang setelahnya, ucapan ustaz atau syekh fulan syekh alan ditimbang lagi Ditimbang dengan apa? Dengan dalil. Cocok enggak dengan dalil Allah al Rasul? Sesuai enggak dengan Al-Qur'an dan Sunnah gitu ya. Kenapa? Karena tadi itu bahaya sesat. Kalau orang menyelisih dari sesat. Nah, oleh karena itu sampai-sampai Allah taala mengatakan apa? Sumber ketenangan, keselamatan adalah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu Barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak kesesat, tidak pula sengsara. Sumber apa? Keselamatan. Ikutilah petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Itu pembahasan yang akan kita bahas nanti kita baca matanya. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah, wada' anka ara'ar rijali wa qauluhum wa qaulahum. Fa qaulur Rasulillah azka wa ashrahu. Tinggalkanlah pemikiran-pemikiran para tokoh dan ucapan mereka. Kenapa? Karena ucapan Rasulullah itu lebih suci dan lebih jelas gitu loh. Kenapa lebih jelas? Sumbernya jelas akurat. Ucapan Rasulullah sumbernya dari mana? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang beliau ucapkan adalah apa? Wahyu yang diwahyukan kepadanya. Mohon salah ya. Jadi jangan sampai kita lebih mengedepankan ucapan Ustaz Alan, Syekh Fulan, Syekh Alan. Paham ya? Kita harus lebih mengedepankan dalil. Sampai-sampai al-Imam Abu Amr, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahimahullah, apa kata beliau? Nasihat yang sangat bagus, "Iyyaka wa ar rijal." Wa inna iyyaka la nah barakallahu fi kata beliau, "Alaika bi athari man salaf." Alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Wajib atasmu untuk mengikuti jejaknya para salaf walaupun manusia menolakmu. Kita hidup di tengah masyarakat, dianggap asing atau tidak? Dianggap asing. Istrinya bercadar, suaminya berjenggot, celananya cingkrang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi ingat tadi itu. Alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Wajib atasmu untuk mengikuti jejaknya para salaf walaupun manusia mengusirmu membencimu enggak masalah. Kita dibenci di hadapan manusia itu enggak masalah, tapi jangan sampai dibenci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa nasihat berikutnya kata beliau? Wa iyyaka wa ara'ar rizal wa in zakhrafuhu lakabil qaul. Artinya apa? Dan hati-hati kamu dengan pemikiran-pemikiran para tokoh. Walaupun mereka menghias-hiasi dengan ucapan. Bayangkan itu. Terkadang dihias-hiasi di nabar kalau fikum dibungkus dengan sesuatu yang rapi yang kelihatannya bagus, manis, padahal apa? Padahal ucapan tersebut ucapan yang batil. Ucapan batil. Kenapa kok itu harus kita hindari? Karena itu sunnatu ahli kita. Itu adalah metodenya, prinsipnya ahli kitab. Al-Yahud bin Nasara yang mereka pandai memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kenyataan mereka pandai. Oleh karena itu Allah tegur dalam Al-Qur'an kan ya ahli kitab Lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kita, kenapa engkau menyamarkan antara al-haq dengan al-batil dan menyembunyikan al-haq padahal kalian tahu? Bayangkan. Ahli kita al-Yahud dan Nasara, pandai memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kenyataan realita, diputarbalikkan oleh orang-orang apa? Ahli kita tadi itu. Naam, Allah musta'an. bagus sekali ya nasihat yang disampaikan oleh al Al-'Allamah Na'am barakallahu fikum Abu Bakar bin Abi Daud rahimahullah. Wa da'anka ara ar rijali wa qaulahum. Fa qaulu Rasulillah azka wa asrahu. Tinggalkanlah pemikiran-pemikiran para tokoh dan ucapan mereka. Karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suci dan lebih jelas. Sumbernya akurat, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an wahyu, As-Sunnah juga wahyu. Oleh karena itu Allah taala memberikan apa barakallahu fikum pada dua perkara tersebut adalah apa? Suatu perkara yang maksum. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rasulullah mengatakan, "Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah." Ketahuilah sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Jangan sampai kita mengikuti pemikiran-pemikiran para tokoh karena agama ini dibangun di atas apa? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ungkapan yang masyhur yang sering kita dengar. Apa kata beliau? laukana kana dinu birra'yi la kana batul khufi aula bil mashi a'la." Kalau seandainya agama itu dengan akal, misalnya bagian kaos kaki atau khuf yang bawah itu lebih berhak untuk diusap daripada atasnya. Tapi karena agama dibangun di atas dalil, kalau antum menggunakan khuf atau kaos kaki, itu yang diusap yang mana? Yang bawah atau atas? Yang atas. Padahal yang kotor yang bawah. Kalau dengan akal yang bawah itu yang rusak. Tapi karena dengan dalil yang kita ucap yang atas. Itulah yang namanya dalil. Oleh karena itu jangan sampai kita menyelisih ad-dalil. Nasallahu salamat al-afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. rabbil alamin.